Pertama meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Alimahullah kullaha subhanahu wa ta'ala wa alimal ajala wal arzaqa wal a'mala wa kulla syai'. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Mengetahui ajal-ajalnya, mengetahui rizki-rizkinya, mengetahui amalan-amalannya, mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, thumma dawwanahu fil lawhil Apa yang Allah ketahui tadi secara rinci, Allah tuliskan di lauhil mahfud bahwa ini yang akan terjadi nanti sampai akhir masa. Yang ketiga, summa kitabatun ukhra 'inda nafkhir ruhi fil janin. Yang berikutnya adalah penulisan yang berikutnya, yang penulisan kedua, ketika ditiupkannya roh-roh di dalam janin. Jadi lauhul mahfud sudah dicatat apa yang akan terjadi seluruhnya. Kemudian ketika seseorang ditiupkan ruh di janin ibunya sebelum lahirnya ketika janinnya berumur 120 hari maka ditiupkan ruh dan Allah katakan tulis ajalnya, tulis rezekinya, tulis keadaannya sa'id atau syaqi, sengsara atau bahagia. Ditulis semuanya fil janin atau ketika masih di dalam janin. Yang keempat di kitab antum ada, di kitab anda nggak ada. Al khalqu penciptaan. Kitab yang seperti kita yang halamannya 30, halaman 32 ternyata enggak ada yang keempat yaitu al khalq atau penciptaan. Wallahu khalaqakum Wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berarti perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita beriman Allah maha mengetahui. Dan beriman bahwa apa yang diketahuinya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian dicatat lagi ketika masih di janin, di perut ibunya. Kemudian Allah ciptakan sesuai dengan apa yang sudah Allah ketahui. Itulah takdir. Dan masih ada yang keempat tetapi berarti jadi yang kelima kalau ada penciptaan tadi. Wahia Yang kelima meyakini bahwa kehendak Allah, keinginan Allah mencakup segala sesuatu. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak, pasti kehendak Allah akan terjadi. Maka kehendaknya masyiatullahi syamilah likulli syai'in allati la yafutuha syai' Kehendak Allah mencakup segala sesuatu dan tidak pernah terlewat, tidak pernah gagal. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fala yakunu fi hadzal kaun illa ma sya'ahu subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terjadi di alam semesta ini kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima inilah yang sering diucapkan oleh para ulama, masya Allahu kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Qala berkata lagi Syekh Rabi wa ma'adzalik Al-ibadu mukallafuna wa ma'muruna wa manhiyun. Tetapi dengan keyakinan takdir ini, Para hamba diberi oleh Allah beban syariat. Diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah. Dilarang dengan larangan-larangan. Diatur dengan aturan-aturan. وَمَا خَلَقَهُمُ اللَّهُ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ Dan Allah tidak ciptakan semuanya hamba-hamba ini kecuali untuk diperintah agar beribadah illa liya'murahum wa yanhahum Tidaklah diciptakan mereka kecuali untuk diperintah dan dilarang. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna agar mereka beribadah kepadaku kata Ali bin Abi Thalib illa li'amurahum wa anhahum kecuali untuk aku perintah dan aku larang ini untuk diatur tidaklah manusia hidup di dunia kecuali untuk diatur kalau engkau sudah berusaha untuk mengikuti aturan Allah ternyata gagal maka itulah qadarullah wa masyafa'al berarti engkau belum ditakdirkan untuk berhasil kalau engkau berupaya untuk mentaati hukum-hukum Allah dan berhasil, berarti engkau mendapatkan taufik, cocok dengan apa yang sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Ikhwan ibn sehingga yang dikehendaki dari para hamba adalah berupaya. Yang dikehendaki dari para hamba adalah berusaha. Kalau seorang berusaha tapi gagal, usahanya dapat pahala. Mengapa? Karena urusan berhasil tidak berhasil itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin ke masjid ternyata kejadian di tengah jalan kecelakaan ataulah sama Allah ditakdirkan sesuatu yang lain gagal. Pahala ke masjid sudah dapat. Karena dia sudah berkehendak, sudah berupaya, sudah berusaha. Tetapi takdir menentukan lain. Berarti engkau dimaafkan karena itu bukan kehendakmu. Berarti siapa yang dosa? Yang dosa adalah yang tidak memiliki keinginan untuk mentaati Allah. Tidak memiliki keinginan untuk salat nggak memiliki keinginan untuk ke masjid, nggak memiliki keinginan untuk mengikuti sunnah, ini mereka yang terancam dengan ancaman azab. Dan jangan salahkan takdir, karena engkau memang tidak punya keinginan dalam hatimu. Tapi kalau sudah punya keinginan, berhasil dapat pahala, tidak berhasil juga dapat pahala. Karena urusan berhasil tidak berhasil tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuhasabu wa huwa yuhasibul kafirin wa yadkhiluhum an-nar wa yukhalliduhum bi a'malihim allati atauha bi ikhtiyarihim maka Allah akan hisab orang kafir dan dimasukkan mereka ke dalam neraka dan dikekalkan mereka di dalam neraka karena perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan bihtiyarihim dengan usaha mereka dengan keinginan mereka jangan salahkan takdir mereka memang ingin ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah berbeda dengan orang yang inginnya tauhid tetapi qadarullah salah ngomong. Misalnya yang Rasulullah SAW ceritakan tentang gembiranya seseorang yang menemukan untanya kembali di tengah padang pasir. Dia tertidur kemudian bangun unta dan perbekalannya ada di atas untanya hilang. Dia cari ke sana kemari tidak ketemu, maka dia duduk sambil menunggu ajal kematian karena dia merasa sudah tidak mungkin hidup nggak ada makanan nggak ada minuman sudah akan padang pasir sejauh mata memandang maka dia berkata inilah ajalku ternyata tertidur lagi begitu melek mata untanya sudah ada di hadapannya Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku dan akulah Rabbmu. Baik, tersenyum. Allah tertawa melihat orang tadi. Apakah dia jadi kafir? Tidak. Mengapa? Bukan atas keinginan dia, bukan atas usaha dia. Dia pengennya bertauhid, pengennya memuji Allah, ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu. Salah ngomong, itu takdir. Dimaafkan. Tetapi orang kafir sengaja dengan keinginannya mengatakan begini dan begitu. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan kufur. Maka yang demikian tidak bisa dimaafkan. Dia dikekalkan dalam neraka. Limata kata Syekh Rabi. lihtiarihim hum. Karena itu keinginan mereka, kehendak mereka, mereka ingin kafir. Selesai. Qala hafizahullah berkata lagi Syekh Rabi. Ya. Yaquluna mathalan وهذا المعروف إن الله سبحانه وتعالى يوفق أهل الخير وأهل الإيمان يوفقهم للأعمال بتوفيقه ويوفقون للأعمال ويقومون بالأعمال المطلوبة منهم Mereka berkata, dan ini ma'ruf ucapan para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang baik, ahlul iman, orang-orang yang beriman, Allah berikan pada mereka taufik untuk beramal dengan taufiknya yuwaffiquna lil a'mal wa yaqumuna bil a'mal mereka mendapatkan taufik untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik dan bisa menegakkan amalan-amalan yang diperintahkan maka mereka cocok keinginan mereka untuk mengerjakan yang baik dan takdir Allah sesuai. Wal kufar, adapun orang kafir, ma'atahum ma'adha, haqquhu hadha fadluhu insya'a a'ta wa insya'a syaa'a mana'. Adapun orang kafir, ma'atahum Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik tersebut. Wa hadza haqqu dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha' wa yudhillu man Allah bebas memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah bebas untuk memberikan atau menyesatkan seseorang yang Allah kehendaki. Semuanya pasti dengan hikmah. Pasti ada hikmah. Insya'a a'ta wa insya'a mana' Allah Maha Kuasa bebas untuk melakukan apapun. Kalau Allah ingin memberi, Allah beri. Kalau Allah ingin tidak memberi, Allah tidak memberi. Terserah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak untuk protes. Kalau Allah ingin berikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Kalau Allah berkehendak untuk menentukan yang ini tidak mendapatkan petunjuk, terserah Allah Subhanahu wa taala. فوكل أولئك إلى أنفسهم وذهبوا يتخبطون في الظلم والضلال والجهل والكفر والفسق atau wal fusuq. maka kalau Allah tidak berikan taufik, Allah tidak berikan petunjuk, maka mereka pergi mencari ke sana kemari, tersesat ke sana kemari di dalam kedoliman, dalam kesesatan, dalam kebodohan, dalam kedoliman, dalam kekafiran, dalam kefasikan. Wakalahumul wakalahumullah ila anfusihim Allah pasrahkan mereka pada diri-diri mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian. Kita berharap agar kita mendapatkan taufik dari Allah. Mendapatkan kemudahan dari Allah. Mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yu'tihim min fadlihi alladhi huwa fadluhu. Wa huwa yu'ti man yasha wa yamna' man yasha. Liannahu rabbul alamin maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir tadi. Dan ini fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah tidak berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Huwa fadluhu. Wa huwa yu'ti man yasha wa yamna' amman yasha. Allah sendirilah yang berhak untuk memberikan pada siapa yang dia sukai dan tidak memberi dari siapa yang tidak disukai. Liannahu Rabbul Alamin karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan jangan ditanya. Mengapa Allah berbuat begini dan begitu? Tetapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ini jawaban yang paling tepat kalau mereka bertanya-tanya untuk menentang takdir. Kalau ada yang bertanya untuk menentang takdir, kalau Allah takdirkan yang ini mukmin, kalau takdirkan yang itu kafir, kan kasihan. Kenapa yang ini dikasih iman, yang ini dikasih kekufuran? Bagaimana jawabnya? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Itu urusan Allah. Allah berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Tapi mereka manusia yang akan ditanya nanti, mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu? Kenapa jadi terbalik? Kenapa Allah menakdirkan si fulan kafir? Kenapa Allah menakdirkan si fulan sesat? Ya. Tidak boleh tanya begitu. Apalagi ditanyanya manusia. Ustadznya, gurunya. Kenapa Allah menakdirkan? Lu ya saya nggak tahu. Itu urusan Allah. Tanya pada Allah SWT. Kan begitu. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Loh, kamu kok tanya pada saya? Allah memiliki sifat adil. Allah memiliki sifat hikmah. Maka Allah menakdirkan si fulan sesat. Allah menakdirkan si fulan beriman. Itu semua dengan hikmah. Dengan keadilan yang kamu semua tidak mengerti. Kadang tidak tahu hikmahnya apa. Kadang tidak tahu sebab-sebabnya apa. Urusan Allah SWT. Mungkin kamu lihat dohirnya baik saja. Nggak tahu dibalik itu. Pernah saya marah dalam satu majelis. Ketika ada yang nanya, kenapa Abu Talib nggak dikasih hidayah? Kan baik. Menolong Nabi, membela Nabi. Kok nggak dikasih hidayah? Saya bentak dia. Tanya sama Allah. Jangan tanya sama saya. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Kemudian saya dibisiki. Karena majlisnya kecil. Bukan seperti ini. Hanya 10-15 orang. Ustaz, itu baru Ustaz. Nah, reda marah saya. Ya. Saya katakan bahwa Allah menakdirkan si fulan kafir atau si fulan beriman dengan ilmunya. Dengan hikmahnya. Dengan keadilannya. Yang belum tentu kamu dan saya tahu. Apa hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada keadilan dan pasti sesuai dengan keadilan. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Ikhwan ibn Dan itu dulu pernah terjadi. Seorang yang dalam keadaan dihukum oleh khalifah. 30 orang sesat Qadariyah. Di antara orang-orang tua ini ada anak muda Ditanya, wahai anak muda, kenapa kau ikut sama mereka-mereka ini? Aku dulu pernah dalam satu safar sendirian, duduk di bawah pohon, istirahat. Ternyata ada orang tua duduk di sebelahku. Kemudian bertanya, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau engkau saya suruh untuk naik pohon ini? Tapi saya potong kakinya, saya potong dua-duanya. Kemudian saya katakan, naiklah kamu. Kalau tidak naik, saya siksa kamu, saya adab kamu. Kata anak muda tadi, dolim. Disuruh naik, kakinya dipotong. Yang nggak bisa naik dong. Kudu disiksa lagi. Kalau nggak bisa naik, dolim. Kata orang tua tadi, kalau begitu bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang hamba disuruh beriman, kemudian ditakdirkan kafir, kemudian disiksa. Disuruh beriman, tapi ditakdirkan kafir, kan nggak bisa beriman, kemudian disiksa, kan sama dengan itu. Zalim, kata anak muda tadi, iya ya, masa Allah zalim, nggak mungkin, berarti takdir ini nggak benar, langsung jadi kodaria. Ikhwan bin Azamullah pertama menunjukkan bahwa syubhat khattafah yang namanya syubhat itu menyambar, sangat berbahaya. Satu majlis saja pemuda tadi berubah dari ahli sunnah pada ahlul bid'ah. Berubah dia tadinya dia beriman pada takdir jadi kufur pada takdir. Pertama, bahayanya duduk dengan ahlul bid'ah karena bid'ah itu menyambar. Wasyubhat khattafah. Syubhat itu menyambar. Wal bid'ah yang namanya bid'ah itu sangat berbahaya. Kedua, pentingnya ilmu. Anak muda tadi polos gepit nggak tahu apa-apa. Langsung termakan oleh syubhatnya orang tua tadi qadariyah. Padahal kalau dia tahu satu ayat ini saja sudah selamat dia. Yaitu ayat Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya untuk berbuat apapun, tetapi kalian yang akan ditanya. Artinya tidak berhak kita menyatakan, kenapa kok engkau perintahkan begini, tapi engkau takdirkan begitu. Udah kamu gak tahu. Kamu gak ngerti. Pasti Allah maha adil. Pasti Allah memiliki hikmah. Pasti Allah tahu ada apa di balik itu semua. Itu barakallahu fikum. Allah yang maha tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tadi bilang Abu Talib baik, kenapa dikasih hidayah? Taunya baik dari mana? Ya kan membantu Nabi dan sebagainya. Itu ilmumu kan? Iya. Allah lebih tahu dari kamu. Allah lebih tahu dari kamu tentang Abu Talib. isinya, Seisinya, hatinya, sebisikan-bisikan bisikan yang ada di dalam relung yang paling, da yang paling dalam. Lubuk hatinya yang paling dalam Allah tahu. Kamu tahunya cuma di depan saja. akhir. Iya kan? Iya, ya sudah. Berarti pasti orang ini pantas untuk tidak diberi hidayah. Pasti, pasti, pasti, pasti. Jangan ragu-ragu. Mengapa? Karena Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin zalim, Allah tidak mungkin berbuat tidak adil. Allah katakan berapa kali dalam Al-Qur'an, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Kata Allah, aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Masa tidak percaya dengan ayat ini? Wa ma ana bidzallamin 'abid. Masa Allah berbuat zalim menakdirkan si fulan kafir? Pasti adil. Ikhwani bin na'azakumullah. La yuqalu limadha ma a'taita fulanan. Kata Syekh Rabi, makna ayat ini tidak bisa dikatakan kenapa engkau tidak memberikan si fulan hidayah. Limadha ma hadaita fulanan? Mengapa engkau tidak beri petunjuk si fulan? Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa khalaqal jannata walaha ahlun. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan pula penduduknya. Allah ciptakan penduduknya. Allah ciptakan neraka juga Allah ciptakan penduduknya. Ya, ini Allah ciptakan pula orang-orang kafir. Walikilaihi ma'alallahi mil'uha. Dan masing-masingnya dari surga dan neraka Allah penuhi. Dari ke dalam riwayat yang sahih. ketika surga masih belum penuh, Allah ciptakan makhluk dimasukkan dalam jannah. Taib. Mengapa? Itu kebaikan. Makhluk tadi langsung masuk surga. Taib. Sekarang sebaliknya, ketika neraka kurang penuh dan selalu mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Allah tidak menciptakan makhluknya kemudian dimasukkan ke dalamnya. Kalau saja kita berpikirnya seperti tadi, seperti orang Qadariyah tadi, diciptakan untuk surga, diciptakan untuk neraka, kan begitu. Surga kurang, diciptakan manusia masuk dalam surga. Neraka kurang, ciptakan manusia masuk dalam neraka, kan begitu? Tidak. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika surga masih belum penuh, Allah ciptakan untuk surga makhluknya, masya Allah. Rahmat dari Allah. Tetapi ketika neraka menyatakan hal min mazid, hal min mazid, Allah masukkan ujung kakinya hatta yanzawi ba'daha ala ba'd hingga neraka itu saling saling bertumpuk dan kemudian mengatakan qat qat cukup cukup tidak memasukkan ciptaan diciptakan langsung disiksa enggak Maknanya apa? Maknanya manusia tadi yang dimasukkan dalam neraka karena mereka memang pantas masuk neraka karena mereka memiliki keinginan jelek, keyakinan jelek, kekufuran, penentangan, kezaliman dan sekian amalan-amalan jelek yang mereka lakukan bikhtiyari dengan pilihan mereka sendiri. Nah, Allah yang menakdirkan, tapi siapa yang memilihnya? Mereka. Allah Maha tahu orang itu akan berbuat begini, Allah Maha tahu kemudian Allah catat, kemudian Allah takdirkan. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Berarti kai ikhtasamat al jannah wan nar. Mungkin lafadznya agak sedikit berbeda ya. Ah. Tahajat dalam lafadz tadi. Tahajat maknanya saling berhujjah, saling berargumen. Surga dan neraka kepada Rabbnya. Faqalatil jannah, Ya Rabbi ma laha, la yadkhuluha illa du'afa'un nas, wasaqatuhum. Ya Allah, wahai Rabbku, kata surga. Mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang lemah dari manusia, orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang terusir, orang-orang yang dipojokkan. Wa qalatin nar, berkata nar, tu bil mutakabbirin." Aku diberikan keistimewaan tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang besar, orang-orang sombong, orang-orang yang memiliki ketinggian-ketinggian. Faqallahu ta'ala lil jannah. Maka Allah katakan kepada surga, anti rahmati. Engkau adalah kasih sayangku. Maka ku sayangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dimusuhi, orang-orang yang demikian dan demikian. Wa qala dan berkata kepada neraka, anti adabi, sedangkan engkau wahai neraka adalah adabku, aku timpakan denganmu siapa yang aku sukai, siapa yang aku pilih, orang-orang yang pantas untuk disiksa. Ikhwan orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Sebiji darah saja kesombongan enggak bisa masuk surga. Nauzubillah. Apalagi lebih dari sebiji darah ujub bangga diri, merasa lebih hebat, merasa paling tinggi, merasa paling bersih dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Itu adalah sifat dari sifat-sifat ahli nar, sifatnya penduduk neraka. Wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhum wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Berkata lagi dua imam, Imam Abu Zur'ah Razi dan Abu Hatim Razi rahimahumullah bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab, kemudian Utsman Ibn Affan, kemudian Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa humul khulafa ar-rasidun al-mahdiyun dan merekalah para khalifah-khalifah yang lurus yang terbimbing demikian kata beliau-beliau di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah mengakui keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali setelah nabinya tentunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya. Famin aqaidi ahli sunnati wa min usulihim ihtiram ashabi Rasulullah SAW. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan termasuk prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah menghormati dan memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hubbuhum wa i'tiqadu fadlihim ala sairi qurunil ummah termasuk akidah al-sunnah adalah mencintai para sahabat meyakini keutamaan mereka di atas seluruh generasi-generasi setelahnya wa khairu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq dan yang paling utama di antara mereka setelah nabinya adalah para sahabat. La syakka fi hadha 'inda ahli sunnah dan sungguh tidak ada keraguan padanya menurut ahli sunnati wal jamaah. Wa yusharikuhum fi al khawarij. Yufadiluna Abu Bakr wa Umar thumma yubghiduna Uthman. Bahkan khawarij pun masih mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Khawarij. Tapi ketika Uthman ibn Affan menjadi khalifah, mulai mereka protes. Mulai mereka melakukan sikap khuruj mereka. Menentang penguasanya, menentang khalifahnya, padahal, padahal khalifatul Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan terus berlanjut dengan memusuhi Ali bin Abi Thalib dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lakin ahla sunnati walhamdulillah hum daiman yaduruna ma'al haq Adapun ahli sunnati wal jamaah selalu sepanjang masa beredar bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu ada. Abu Bakar yang memimpin bersama Abu Bakar. Umar yang memimpin sebagai khalifah bersama Umar. Ketika khalifah yang ketiga, Uthman ibn Affan sebagai khalifah, maka ahlu sunnah bersama Uthman. Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, mereka bersama Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW untuk sabar bersama penguasanya. Dan tetap memuliakan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Demikian pula ketika pemimpinnya adalah Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka bersama Al Hasan. Ketika Al Hasan mengalah dan menyerahkan kepemimpinannya dengan sukarela kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka mereka ahlu sunnati wal jamaah bersama Muawiyah taat kepada khalifahnya bersama pemimpinnya radhiyallahu taala anhu. Kemudian berganti dengan anaknya Yazid. Anaknya ini diriwayatkan zalim. Di mana ahlu sunnah tetap sabar bersama penguasanya wa injar. Walaupun zalim. Mengapa? Karena Nabi menyatakan, tasma wa tuti'. Dengarlah dan taatilah wa injar Walaupun mereka zalim, walaupun mereka begini dan walaupun mereka begitu, tetap sabar bersama penguasanya. Ini beda lagi. Kalau yang tadi karena mereka sahabat. Abu Bakar wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wal Hasan, wa Muawiyah. Semuanya sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Yazid bukan masalah memuliakan atau tidak memuliakan. Masalahnya adalah karena dia penguasa yang sah, maka ahlu sunnah sabar. Apakah di zaman Yazid tidak ada sahabat? Ada sahabat. Di mana mereka? Kenapa nggak ikut memberontak dengan penguasa yang boleh ini? Tidak. Karena mereka mendengarkan wasiat dari Nabi Wasallam untuk tetap sabar bersama penguasa kalian walaupun begini, walaupun begitu. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, semuanya ahli sunnah memuliakan Abu Bakar, bahkan termasuk khawarij masih memuliakan Abu Bakar. Fa'arafu li ashabi Rasulullah SAW qadrahum. Karena ahli sunnah selalu bersama kebenaran maka mereka selalu memuliakan para sahabat dan mengenali kedudukan yang tinggi dari para sahabat. Wa tafawutahum fil fadl dan mereka juga tahu perbedaan keutamaan di antara mereka. Wa hunaka bainahum tafawutan fil fadl Ahlu sunnah tahu bahwa di antara para sahabat berbeda-beda keutamaannya. Tapi seluruhnya memiliki keutamaan. Semuanya adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kemuliaan dan jaminan. Jaminan ampunan dan jaminan surga. Sehingga barakallahu fikum. Bukan berarti tidak membedakan. Membedakan. Tetapi tidak mencerca salah satunya. Tidak mencerca salah satu golongan. Tidak mencerca salah satu pribadi. Tidak. Tetap memuliakan seluruhnya mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang mereka la yastawi makna la yastawi adalah tidak sama alladzina anfaqu min al fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ husna Tidak sama memang. Orang-orang yang anfaqu min qablil fathi wa qatal. Orang-orang yang menginfakkan sedekahnya dan berjihad, berperang sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah dengan sahabat-sahabat yang berinfak dan berperang mim ba'du setelahnya qatalu dan berperang setelahnya Berarti yang masuk Islam berinfak dan berjihad sebelum fathu dengan yang masuk Islam setelah fathu berinfak dan berjihad setelah fathu tidak sama kata Allah. La yastawi. Apa bedanya kalau dikatakan tidak sama? Bedanya yang lebih dulu masuk Islam lebih afdal. La yastawi alladzina anfaqu min ba'di atau min qabl al-fathi wa qatal. Apa kata Allah? Ulaika a'zamu darajatan. Mereka lebih tinggi derajatnya. Minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu daripada mereka yang berinfak dan berjihad setelah fathu. Yang awal lebih mulia, lebih utama. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu husna dalam surat Al-Hadid. Wa kullan wa'adallahu husna dan masing-masingnya kami janjikan kebaikan yaitu surga. Masing-masingnya kami janjikan al-jannah. Kama sahha dzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Sebagaimana telah sahih pula dari ucapan Rasulullah SAW yang membedakan keutamaan-keutamaan mereka. Dimulai dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Abu Bakar yang paling utama. Abu Bakar yang paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar yang berkata Rasulullah SAW, Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku boleh mengambil kekasih dari jenis manusia, Niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi sahibukum khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini, maksudnya dirinya adalah khalilullah, khalilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan antum ashabi wa sahibi. Kalian sahabat-sahabatku. Bukan khalil. Nabi tidak mengambil mereka sebagai khalil. Tetapi mereka, bolehkah mengambil Nabi sebagai khalil? Nabi tidak menjadikan manusia sebagai khalilnya karena Nabi khalilullah. Tapi para sahabat, bolehkah menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalilnya? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Abu Dar dan beberapa sahabat yang lain yang menyebut Rasulullah dengan khalili. Ausani khalili diberikan kepadaku nasihat wasiat oleh kekasihku Rasulullah SAW. Boleh. Tetapi Nabi berkata, aku tidak mengambil khalil dari manusia. Karena sahibukum khalilullah. Karena beliau adalah khalilullah. Maka yang pertama paling utama. Di antara para sahabat seluruhnya. Setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena khairu hadhihi ummah karena beliau adalah sebaik-baik umat ini. Wala syakka fi dzalika 'inda ahli sunnah. Ini pun tidak ragu lagi menurut ahlu sunnah qatibatan. Menurut ahlu sunnah secara keseluruhan. Wala yantatih indahum fiha anazani kama yuqal. Tidak ada dua kambing yang saling bertanduk dalam masalah ini. Kama yuqal. Kama yuqal seperti diucapkan dalam makalah-makalah Arabiyah. Ya, ini ada pepatah Arab yang mengatakan la yantatih indahum fiha anazan. Tidak mungkin ada dua kambing yang bertanduk dalam masalah ini. Apa maknanya? Maknanya tidak mungkin ada yang menyelisihi masalah ini. Gak mungkin ada dua orang yang bertikai. Silakan tanyakan pada para salafus saleh, para sahabat, adakah yang bertikai mengatakan bahwa Abu Bakar bukan yang paling utama? Tidak ada. Apakah ada dari kalangan para tabi'in yang mengatakan bahwasanya para sahabat uh, Abu Bakar bukan yang paling utama? Tidak ada. Demikian pula tabi'it tabi'in, demikian pula para ulama hari ini, demikian pula para dai-dai ahlu sunnah, semuanya tanyakan, nggak ada perbedaan. La yantatih indahum fiha anazan. Pepatahnya berkata, dalam masalah ini tidak ada dua kambing yang saling bertanduk. Alhamdulillah. Min dhalik, apa bukti-buktinya? Apa dalil-dalilnya kok bisa para sahabat sepakat, para tabiin sepakat, para tabi tabiin sepakat? Di antaranya adalah Rasulullah SAW menegaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya di antara yang paling berjasa dari manusia kepadaku persahabatannya dengan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi la taqatu Abu Bakrin kalau saja aku boleh mengambil Khalil dari kalangan manusia selain Robku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Walakin ukhuwatul Islam wa wamaddatuhu. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Tapi cukup persaudaraan Islam dan kecintaan Islam.